Babu kalami Rabbi ma'a Jibril wa nida'illahil malaikah. Bab yang membicarakan tentang kalamnya Allah. Allah berbicara dengan Jibril. Dan Allah memanggil para malaikat. Maknanya, eh, kita menetapkan Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat nida, panggilan. Eh, kan? ayo, kan? <clears throat> Hadis yang kedua dan ketiga dari bab ini tadi telah kita dengar dibaca Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadzalakum sab'ala wa arba'a wa sitta wa samanin bernomor 7486 Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin an Malikin Ana bizinat anil A'raj An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar yata'aqabun maknanya apa bergantian aplosan pada kalian para malaikat yang ditugaskan di malam hari dan ditugaskan di siang hari. Mereka bergantian. Ya bergantian sesuai dengan tugas masing-masing para malaikat. Wastami'una fi salatil asr wa fajr. Mereka yang bergantian Para malaikat tadi itu siang dan malam mereka berkumpul pada salat waktu salat asar dan waktu salat fajar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang bermalam pada kita yang yang bermalam pada kita dari para malaikat tersebut ya aruju apa? naik. Aroja itu maknanya naik urut. Itu dari bawah ke atas. Perhatikan, aroja itu dari bawah kan seperti mi'raj. Fayas'aluhum. Maka Allah tanya kepada mereka yang naik kepada Allah. Yang malamnya menginap ataupun bermalam bersama kita, melihat keadaan kita, maka Allah bertanya kepada mereka, tatkala mereka naik, wa huwa a'lamu bihim. Wa yani Allah lebih mengetahui tentang keadaan siapa? Tentang apa? Tentang ham, hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Kata Allah bilang kepada para malaikat yang naik tadi, yang malamnya berada di dunia ini. Fayakulun maka mereka berkata taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka mereka dalam keadaan salat, kami datang kepada mereka mereka dalam keadaan salat. Ini keutamaan orang-orang yang menjaga salatnya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Bahwa a'lamu bihim adalah dia Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Allah pun lebih tahu hambanya yang salat dan hambanya yang tidak salat. Cuma di sini adalah sebagai bentuk keutamaan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah salat ini. Warawahu muslimun aydan birakam sitta mi'awa salat wasnan wasalasin. Jadi isbat tentang kalamullah bersama Jibril ini. Kaifa taraktum ibadi? Kaifa taraktum ibadi? Mukhatabnya siapa? Para malaikat. Inilah kalamnya Allah bersama atau dengan para malaikat. Kalam yang hakiki. Biharfin, bisautin yisma' wa harfin dengan huruf dan dengan suara yang didengar. Jadi malaikat mendengarkan langsung kalamnya Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Al-hadis berkam sab'al barba'mi'ah wa sab'a wa samanin. 7487. Hattasana Muhammad bin Bashar, hattasana Gundar. Hattasana Su'batu Anwasilin anil ma'rur. Annahu qala, qala sami Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Atali Jibrilu bahwa syarani annahu man mata la yusriku billahi say'an dakhalal jannah. Ini juga kalamnya Allah terhadap bersama Jibril Atali Jibrilu. Bahwa syaroni dari siapa tafsir ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, berikanlah busra, kabar gembira." kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu kabar gembira? Sesungguhnya siapa yang mati, yang meninggal, sedangkan dia tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun, maka dia dijamin masuk surga. Nafum? La yusriku billahi syai'an al jannah jumlah haliyah. Bahwasanya siapa yang meninggal dari umatku yang tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun dia adalah dijamin masuk surga. tu, kailnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in saraka wa in sekalipun dia mencuri dan sekalipun dia zina mati dalam keadaan muahid masuk surga qala jibril wa in saraka wa in iya Sekalipun dia mencuri dan sekalipun dia zina, selama dia masih dalam keadaan tauhid, dia punya keutamaan jaminan masuk surga. Sekalipun dia harus mungkin sebagian mereka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau nggak diampuni di dunia ini. Mafhum? Warawahu muslimun berakam arba'awatis'in Hadis ini namanya mutafakun alaihi. Ini termasuk sebagai keutamaan orang itu paham tauhid dan mengamalkan tauhid tersebut. Sekalipun tauhidnya adalah nakis dikarenakan maksiat yang dia lewati di antaranya adalah sariko dan zina, pencurian dan perbuatan zina dan yang semisalnya. Tapi memiliki keutamaan besar ya ini apa? Dia dijamin dengan masuk surga walaupun harus melewati siksaan jika nggak diampuni oleh Allah SWT. wa taala. Nasallallahu Qala Syekh bin Baz rahimahullah taala as Bukan jami, yang mengumpulkan jami adalah siapa? Muridnya beliau. Nah, ini siapa namanya ini? Siapa kemarin? Hah? Siapa? Nah itu. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala wahada wahada yakni hadis tadi yang telah kita lewati. Ya kan? Hadis yang kedua ini maksudnya kal ahadits sabiqah ahadis roja bacaannya ahadisi roja atau ya ahadisul roja wa ahadisul tafsir bil jannah. Lihat tauhid. Hadis yang telah kita baca tadi adalah sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan roja harapan. Wah tafsir dan hadis-hadis yang terkait dengan masalah tafsir kabar gembira. Terkait dengan surga. Untuk siapa? Untuk ahlu tauhid. Raja dan tafsir dengan surga. Harapan dan kabar gembira dengan jaminan surga untuk ahlu tauhid. Perhatikan, ahlu tauhid. Bukan kok pergi ke kuburan, ya wali agisna agisna dan semisalnya ini adalah muahid tidak. Hadir hadis sudah dulu ala anna aslat dini wa aslat sa'adati wa tauhidullah wal ikhlasu lahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya landasan agama bahwasanya landasan keberuntungan adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan dan memurnikan ikhlas hanyalah untuk Allah. Itulah landasan agama dan landasan keberuntungan bagi seorang hamba. Maka itu perhatikan. Tauhid ini punya lawan. Ikhlas punya pembatal. Bagaimana kita tidak hari demi hari, siang dan malam memperingatkan tentang lawan tauhid dan pembatal ikhlas? Hah? Ini harus diperhatikan. Kadang seorang yang mengaku dirinya salafi merasa bosan ketika dijelaskan tentang lawan-lawan tauhid diantaranya adalah demokrasi. Demokrasi ini lawan tauhid dari segala segi tanpa adanya pengecualian. Demokrasi lawan ikhlas. Pembatal ikhlas. Bagaimana seorang itu bosan mendengarkan kritikan ataupun pembebaran tentang keburukan kekufuran berupa demokrasi? Hah? Padahal bedanya cuma satu lahdoh, satu detik. Orang meyakini baiknya demokrasi, ya kan? Berarti dia telah masukkan kekufuran dalam hatinya. Nah, terus mau dibatasi kapan? Ibaratnya bagasan cuma nyala lampu dan mati lampu. Bagaimana seorang merasa bosan, merasa muak, merasa gatelan hatinya ketika dibeberkan tentang kekufuran demokrasi yang itu lawan tauhid, lawan ikhlas. Nah, perhatikan. Kecuali orang-orang yang mardo, berpenyakitan. Ya kan? kesombongan yang mendukung dia ketika adanya peringatan. Perhatikan di sini, wa anna man mata alaihi, ini alat tawasit ala ikhlas. Lillahi ta'ala saliman min syirk fa inna min ahlil jannah wa in kanat lahu dhunubun wa sayyi'atun. Juga ada sini menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggal di atas tauhid mengesahkan Allah, memurnikan agamanya Allah untuk Allah, dalam keadaan dia salim selamat dari syirik sungguh dia dari ahlul jannah penduduk surga dan sekalipun dia memiliki dosa dan memiliki sayiat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. poro-poro, batu setengah betis, berjubah, berserban, ternyata apa? Berbondong-bondong dukung demokrasi. Perhatikan. Nah, Dikiranya setengah bekas jenggot di merah merahi karena sudah ada ubannya, membuat serban, buat jubah, dikiranya sudah kunci tauhid. La ilaha illallah. Nah. Perhatikan wahai manusia. Wa idza wa anzala wa ansaraka, dikarenakan inilah Rasulullah SAW tanya kepada Jibril wa ansaraka wa anzala, sekalipun dia zina dan sekalipun dia mencuri, sekalian dia mencuri dan dia zina sebaliknya. Siapanya? Wa in zina wa in saraka Wa bil lafdil akhar alasan salasan dalam lafaz yang lain. Insyaallah ini kita ulang. Mungkin pertanyaannya yang, yang tanya siapa sih Abu Abu Dzar? Dalam yang lain karena rasa-rasa semakala ala rogmi anfi Abi Taib. Allah itu sebagai talik ataupun ralat. Pertanyaannya dengan tiga kali. Wa in saraka wa insana zana wa in wa insana zana ya Rasulullah. Ya kan? Naam. Ala rogmi anfi abidzar. Nah. Kalimatnya adalah kalimat takkid yang mananya adalah benar-benar iya sebagaimana yang telah tadi kita dengar ya bahwasanya aku dapat tafsir dari Jibril annaman mata bahwasanya siapa yang meninggal di atas tauhid tidak menyebutkan Allah dengan dengan Allah sedikit pun maka dia masuk surga. Baik. Perhatikan di sini. Setelah itu Abu Dzar apakah membantah tidak? Itu sebagai keutamaan tauhid. Fadha kullu yadul ala annal muwahidin masiruhu milal jannah. Ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya muwahidin. Orang-orang yang dikenal dengan muwahidin masiruhum ujungnya ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah ke surga terakhirnya. Wa anna irtikabad dzunub wal ma'asilati qad yamutu alaiha ba'dhum tahta masyiatillahi la tamna'uhum min dukhulil jannah wanjar alaihim khutubun qablaha wa umurun min adabin wa siddatin wa ghairi dan sesungguhnya menerjang dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kadang sebagian mereka mati di atas dosa-dosa dan maksiat tadi yakni belum bertobat ini dibawa masyiannya Allah, dibawa kehendaknya Allah Ta'ala tidaklah menghalangi mereka dari masuk surga. Sekalipun berlaku padanya khutubun keadaan-keadaan sebelumnya dan perkara-perkara sebelumnya dari berupa siksaan dan kedahsatan azab Allah dan yang lainnya. Sedah kesedihan keterpurukan dan yang semisalnya nanti di akhirat dan yang lainnya. Khutubun keadaan-keadaan. insar alim khutubun qabla wa umurun min adabin wa siddatin wa gerdalik sekalipun kadang seorang itu tidak diampuni oleh Allah tapi ataupun belum sempat bertobat tetapi dia harus mendapatkan keadaan-keadaan yang menyedihkan berupa siksa dan dasar dasarnya kesedihan dan yang lainnya. Lakinnaha la tamna'uhum min dukhulil jannah fil muntaha wal masir. Akan tapi tidaklah menghalangi mereka. Dan mereka tadi kembali kepada kutubun qablaha wa umurun min adab min adab min adab min siddatin wa dzalik. Tidaklah menghalangi mereka dari masuknya surga fil muntaha ini di ujungnya dan di akhirnya. Faman man yatubullahu alaihi qabla al-maut fayaslam min syarriha. Di antara pelaku-pelaku maksiat ada yang diterima taubatnya oleh Allah. Diberikan taubat oleh Allah atas dia. Sebelum meninggal. Faya selamat, maka dia selamat dari keburukan sebab akibat daripada dosa-dosa tadi. Wa minhum man takunu law a'malun solihatun azimatun tarjahu bisayiatihi. Dan di antara mereka pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa tadi itu penerjang dosa tadi itu ada yang memiliki amalan-amalan yang soleh yang sangat besar yang lebih berat daripada keburukan-keburukannya. Artinya dalam timbangan lebih berat. Tarjahu bisayiatihi. Timbangan-timbangan kebaikan tadi itu lebih berat daripada keburukan-keburukan yang dia lewati. Wa minhum man yasfa'u fi sufa'u kanabiyina sallallahu alaihi wasallam dan di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya wa malaika wa kal malaika wal mu'minin wal afrad fayughfaru lahu. Para malaikat dan orang-orang mukmin yang memberikan syafaat wal afrad syafaat afrad anak-anak yang masih kecil meninggal sebelum balik. Itu namanya afrod. Bayuk baru maka diampuni bagi orang tersebut yang dapat syafaat tadi. Wa waman yuazabu ala qadri ma'asihi dan darah mereka pelaku penerjang maksiat dan penerjang dosa ada yang disiksa sesuai dengan kadar maksiat-maksiatnya kama dama fi hadis syafa'ah. Fi hadis syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam fi alil ma'asi wa anu yasfa'u fihim fa lahu haddun ila akhirih iddata marratin. Ya ini diantara mereka ada yang dapat siksa sesuai dengan kadar maksiatnya sungai telah lalu dalam hadis syafatnya Nabi SAW Alaihi Wasallam pada alul maasi untuk alul maasi beliau memberikan syafaat pada mereka lalu diberikan batasan siapa-siapa tertentu yang dikeluarkan dari api neraka sampai empat kali Rasulullah SAW memberikan syafaat. Telah lewat Sekian, sekian kamu keluarkan. Sekian, sekian kamu keluarkan sampai empat kali. Tapi ini bukan sebagai perkara yang enteng kemudian, eh, enggak apa-apa nanti dapat syafaat. Terjang dosa enggak apa-apa dapat syafaat. Tidak, akan jelaskan soal di sini. Wa qad tasfa'ul malaikat wa yasfa'ul mu'minun wa yasfa'ul afrad summa yaqulu jalla wa ala subhanahu wa ta'ala Safa'an nabiyyun wa safatil malaikatu wa safa'al mu'minun wa lam yabqa illa rahmatun arhamur wa lam yabqa illa rahmatu arhamir rahimin. Dan kada dan seperti ini juga para malaikat berikan syafaat, orang-orang mukmin berikan syafaat, afrod orang yang meninggal masih kecil memberikan syafaat, kemudian berkata, Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, para nabi berikan syafaat, para malaikat berikan syafaat, orang-orang memberikan syafaat, tidak lagi tersisa kecuali rahmatnya arhamu rahimnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Fayakhruju minan nar atau fayakhruju minan nar akwaman ma falu khairan qattu illa annahum yaqulun la ilaha illallah maka Allah mengeluarkan dari neraka. Ini terakhir Allah mengeluarkan beberapa kaum dari neraka, mereka tidaklah melakukan kebaikan sama sekali kecuali mereka itu berkata la ilaha illallah. Illa annahum wahidun. Melainkan mereka adalah ahlu tauhid qad uzibu Mereka telah disiksa. Ala ma'asim atas kadar maksiat-maksiat mereka. Summa sara an-nihayah, summa sarat an-nihayatu ikhrajuhum atau ikhrajahum menanar betul bitauhidillah. Kemudian keberakhiran menjadilah keberakhiran bagi mereka adalah mereka dikeluarkan dari neraka dengan sebab adanya tauhid yang sama, ada sama mereka wa mamatu alaihi minal islam dan mereka dan dan apa yang mereka yang dimiliki ketika mereka meninggal di atas keislaman. Ini pentingnya Islam. Perhatikan pentingnya al-Islam. Dan Islam ini maknanya adalah apa Islam? Istislamu lillahi bitauhid wa bita bita'ah. Itu Islam. Hmm? Wa bara'atu minas syirik wa ahlihi. Itu Islam. Berserah diri hanyalah untuk Allah. Dan tunduk dengan mentaatinya Mujahid. Perhatikan. Dan berapa sendiri dari syirik dan ahli syirik. Baik. Inilah Islam. Bukan kok Islam itu maunya Islam semua maunya sesuai dengan adat yang berlaku Musim kuburan-kuburan. Ya kan? Musim sirik-sirik. Musim menjalankan metode kufar, kufar dicuti, diikuti metodenya kufar sama maunya. Tidak. Perhatikan hada wa qawlu sunnah wal jamaah qatibatan. Inilah perkataannya al Sunnah wal Jamaah secara menyeluruh. Kau Menyeluruh. Seluruhnya khilafan lil mu'tazilah wa khilafan lil khawarij wa khilafan liman taba'ahu min alil batil ini perkataannya Ahlussunnah wal Jamaah secara menyeluruh beda dengan perkataannya Mu'tazilah, beda dengan perkataannya Khawarij, beda dengan perkataan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Ahlul Batil. Hah? Nanti orang yang mengaku Ahlussunnah ada komentar terhadap demokrasi, itu takfiri. Ya kan? Entutmu. Nah itu. Asal bunyi. <clears throat> Perhatikan. <clears throat> Wa hadza fi taratal anhu hadza wa ma ja'a fi ma'nahu kullu sarihatun farad alaihim. Dan hadisnya Abu Dzar anhu. Hadis ini dan yang datang semaknanya. Ya kan? Dan datang dalam hadis yang lain yang sama dengan hadis ini seluruhnya gamblang terang dalam bantahan atas mereka. Siapa mereka di sini? Manhum di sini? Ah, Haidar. Aywa Mu'tazilah wal Khawal baman salakat sabilahum. Nah itu. Lihatlah al-khawarij kaffaru man wa man ini gereja Khawarij, perhatikan. Karena Khawarij mereka mengkafirkan siapa yang mencuri dan siapa yang zina. Itu dikafirkan oleh Khawarij seperti LDI. Orang-orang LDI ini menghukumi kafir. Nah itu, mereka mereka adalah Khawarij. Itulah keyakinannya Khawarij pelaku dosa besar dihukumi kafir walaupun nggak mengalalkan. Itu akidahnya Khawarij. Kita mengkritisi demokrasi Khawarij. Nah, mentari penguasa yang eh, sesat secara mutlak perbuatan mereka kita kritisi khawarij ya kan nanti kambing pula khawarij nah dengar kupingmu buka lebar-lebar ya <clears throat> akidahnya khawarij dalam mengkafirkan perbuatan dosa besar. Pelaku dosa besar. Ini seperti yang dikatakan saya mau dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il. Anahami Masail. Ketika beliau menjelaskan tentang Jamatul Haram. Joyaman CS. Mereka dikatakan bukan khawarij tapi bugot. Karena khawarij adalah keyakinannya adalah pelaku dosa besar dihukumi kafir. Ini akhirnya khawarij. Nah, saya dibaca kita tersebut biar tahu dikit-dikit ngamentari demokrasi khawarij. La ilaha illallah. Dungu. Walaupun pulang dari jamaah Islamnya dungu. Pulang dari Mesir dungu. Nah, kayak kambing. <clears throat> Perhatikan, Perhatikan kalu inna kafirun mukhallatun finnar. Khawar mereka berkata, man sarqa man zana, bahwasanya dia adalah kafir kekal di neraka. Ini keyakinannya Khawarij. Siapa yang zina, siapa yang mencuri kafir. Kekal di neraka. Ahlu sunnah tidak meyakini seperti itu. Ya kan? Wa minhum azimun wa zallatun kabiratun wa dhalalun ba'idun. Dan ini kesalahan dari mereka para khawarij, kesalahan yang besar, ketergeliran yang besar dan kesesatan yang sangat jauh. Wa dzakala fihim sallallahu alaihi wasallam yamurukuna minal Islam kama yamurku sahmu minar ramiyah. kan inilah kawar itu berkata, karena karangan inilah kawar itu dikomentari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka adalah yamrukuna minal Islam, lepas daripada Islam sebagaimana lepasnya busur anak panah dari sasaran. ramia ya, sasaran. Antum tahu sasaran? Terlah babi dispanah dengan panah, itu babi sebagai sasarannya. Anak panah tadi itu ketika lepas dari perutnya babi, tidak ada nempel sedikit pun, nggak ada darah, nggak ada tai babinya, nggak ada sama sekali bersih. Ibaratnya mereka keluar dari Islam sudah bersih, nggak sedikit pun nyentel Islam pada mereka. Mereka siapa? Khawarij. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Sebagai lafadznya itu bersih, nggak ada sama sekali, ada nggak darah, nggak apa, nyentel nggak ada darah, nggak ada sama sekali, bersih, mulus. Anak tadi. Demikian juga mereka keluar dari Islam tanpa sedikit pun Islam nyentuh pada mereka. Ini keyakinan mereka terkait dengan masalah takfir. Poro-poro orang yang mentari demokrasi, mentari kekuburan katanya khawarij. Karena itu komentar demokrasi milik negara. Wih. Ya ilaha illallah. Bukumu gawa lu ngomongnya nang sekolah rono nang medina rono. Nanti buka adik kono, Jatuh penjelasan yang benar. Bukumu golongan nang Mesir rono. Dibuka mana penjelasan yang bener nang para masayakmu. Biar gak asal bunyi. Hmm. Wa qala fihim yaqduruna ala al-islam wa yad'una wa yad'una wa ya-, yad'un wa yad'un ala al-awsan. Mereka para kawan sifatnya adalah membunuh alul Islam dan membiarkan alul alul berhala. Waya daun, bukan waya daun, waya dauna. Hmm. Membiarkan ayat rukun. Itu tadi sih baca dalam kitab sebetulnya Sa'il tentang kalamnya saya Mubil terkait dengan khawarij ini bagaimana akidahnya. Nanti semua orang dimasukkan kepada khawarij sesuai dengan ke kemauan mereka. Mengkritisi sesatnya penguasa khawarit. Dalam khutbah khawarit. Maunya apa? Penguasa batil Amirul Mu'minin Hmm. Setan berbuat mukminin. Ya ilah, Kenapa tuh? Ketika gak butuh, sungkirkan. Nah. Lengserkan. Itu kawan muslimin. <clears throat> Wa kala qalatil Mu'tazilah wa man tabahum annahum usatun mukhalladun min finnar. Dan begini juga perkataannya Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Bahwasanya pelaku dosa besar adalah pelaku maksiat tapi mereka abadi di neraka. Di dunia mereka berselisih antara kawar dengan Mu'tazilah, tapi ujungnya mereka para pelaku maksiat di neraka sama abadi. Walam yajra'u ayyakulu kufaran bal qalu fi manzilatin bainal manzilataini. Walam yajra'u Mu'tazilah enggak berani. Walam yajra'u enggak berani Ya kan? Enggak berani lantang ngomong pelaku maksiat adalah kufar, tapi mereka bahkan mereka berkata dalam kedudukan di antara dua kedudukan. Yaitu wa ja'alu wa ja'aluhum muslimin wala kufaron. Pelaku maksiat dijadikan oleh Mu'tazilah tidak muslimin tidak kufar. Bal dalikah di dunia, di dunia di antara kufur di antara Islam, antara kufur antara Islam. Fil akhirah fil akhirah mukhrajun fil nar. Dan di akhirat nanti mereka abadi di neraka dan neraka kama kalau til khawar sebagaimana perkataannya khawarid. Wa kullu ada batilun. Seluruh itu adalah perkataan yang batil dari Mu'tazilah dari Khawarij adalah batil. Qaulul Khawarij wal Mu'tazilah batilun. Ya kan? Belum muslimun madamu matu ala tauhid. Pelaku maksiat mereka adalah muslimun selama mereka di atas tauhid. Matinya mati dalam keadaan tauhid, ini adalah muslimun. Walam yusriku bila syai'an dan di dalam mereka menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Walam yaktu binakidin min nawaqidil Islam dan mereka tidak mendatangkan dengan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Mati di atas tauhid ya, muslimun. Fahum Islam, mereka di atas Islam lakinnahum khalatu amalan solehan wa akhara sayyi'an tapi mereka para pelaku maksiat tadi itu mencampur amalan yang soleh dan yang lain amalan yang buruk falu ma yuzibun nar min al ma'asi wa falu ma yuzibul jannah min tauhidillah baina wa bain mereka melakukan apa yang menuntut ke neraka berupa maksiat-maksiat dan mereka melakukan apa yang menuntut kepada surga berupa tauhid maka menjadilah mereka antara dan antara ini dan ini. Maksiatnya menuju ke mengantarkan ke neraka. Tauhid mengantarkan surga. Baina haula wa baina haula'i la ma'al kufar. Jadi bukan bersama kufar wala ma'al mu'minin salimin tapi juga bukan bersama orang-orang mukmin yang selamat dari dosa-dosa tadi. Tapi muslimun. Tapi bukan bersama kufar, bukan bersama orang-orang muslim yang salimin yang selamat dari perkara-perkara yang tadi ditempuh oleh pelaku maksiat, pelaku dosa besar tadi itu. belum fi barzakhin akhorah. Bahkan mereka adalah dalam barzakh dalam apa? Antara tempat yang antara ini dan itu. Antara muwahid dan yang khulas semurni dan antara kufar mereka telah pelaku maksiat secara khusus insya'adzaba wa insya'aghafara lahu. Wahumul ladina qala fihim subhanahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah mengampuni apa-apa yang selain syirik dari berupa dosa dari siapa yang dikehendaki untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahum fasara baina wa baina baina. Artinya Jelaskan di sini oleh beliau Syaikh bin Bas, lama al kufar walama al mu'minin salimin. Nah. Jadi pelaku maksiat dosa besar tadi di atas dosa tadi belum bersempat bertaubat tadi adalah bukan bersama kufar, bukan bersama orang-orang mukmin yang selamat. Tahta maksiatillah ta'ala. Jika Allah mengendaki Allah menyiksa mereka, jika tidak Allah mengampuninya. Maka ini mengharuskan kita ini khawatir terkait dengan perkara-perkara dosa besar ini atas diri kita dan dari diri yang yang lain dari saudara-saudara kaum muslimin. Walayatul hada, walayatul hada ala tahawun bil ma'asi. Perhatikan di sini. Penjelasan tadi itu di dalam menunjukkan agar kita ini tahawun menganggap enteng dengan pelaku-pelaku dengan apa enggak enggak, enggak boleh menganggap enteng dengan maksiat-maksiat. Walayatul ahada. Penjelasan tadi itu tidaklah menunjukkan atas kita ini menganggap remeh dengan maksiat-maksiat. Wa inna fa inna khatarah adzim maka sesungguhnya bahayanya maksiat adalah besar. Li'annaha tujibu ghadaballahi wa tujibun nar illa man rahimallahu wa man manna alaihi bil afwi. Karena maksiat-maksiat itu adalah menuntut kemurkaan Allah, kemarahan Allah dan menuntut neraka. Kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah dan orang yang dapat karunia darinya dengan dimaafkannya. Apakah kita punya jaminan kita dimaafkan? Enggak ada. Siapa menjamin? Cuma punya harapan. Ada pun dijamin? Enggak ada jaminan. Cuma harap punya harapan. Semoga saja Seorang yang berlaku dosa besar ini belum sempat terdapat dimaafkan, tapi nggak ada jaminan. Fala yaliku ayyatasahala Maka tidaklah layak dengan seorang yang berakal menganggap enteng dengan maksiat-maksiat tadi. Wa in kanat la min dukhulil jannah mustaqbal sekalipun maksiat tadi itu tidaklah menghalangi dia dari masuknya dia dalam surga di hari depan nanti. Fil mustaqbal Wa in kana la yakhludu sekalipun dia tidak abadi di neraka, lakin waman yardo. Kan tapi siapa yang ridho untuk masuk neraka? Walaupun cuma sebentar, korek api aja. Sudah panas setengah mati. Bagaimana dengan neraka? Ah. Walakin man yardo. Siapa yang walakin man yardo? Siapa yang ridho? Ayu akilan yardo ayyadukulan nar walau lahdata sa'atin wahidatin Akal seorang yang berakal yang mana yang dia itu ridho untuk masuk neraka dan walaupun cuma lah lahdota saatin wahidatin satu detik tok walah walahdo itu sekejap wa yu'atun yarda bi baqa'i finnar al muddat tawila abil qasira dan siapa orang yang berakal yang dia itu ridho akan dia bakok tinggal di neraka dengan waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek. Kullu hadza la Seluruhnya ini tidak ada orang yang akal, orang yang berakal ridho. Kullu hadza la yardahu akilun. Seorang yang berakal nggak akan ridho. Seluruhnya tadi itu. wajib al hadaru minha wal ibtiadu anha an asbabiha. Maka yang wajib waspada dari neraka dan menjauh dari neraka dan menjauh dari sebab-sebab masuk ke neraka. Maka kalau itu ya Ikhwan perhatikan, tahdir terhadap syirik, terhadap kufur, terhadap kemurtadan dan yang semisalnya bid'ah dan syirik termasuk sebab-sebab upaya kita menjauhkan diri dari neraka. Maka kalau itu perhatikan tahdir terhadap kesyirikan, terhadap kebatilan, terhadap hizbiyin dan yang lainnya supaya kita menjauh dari sebab-sebab mengantarkan ke neraka. Kok malah dikit-dikit tahdir, dikit-dikit neraka, dikit-dikit kekufuran, dikit-dikit syirik. Terus maunya apa? Nah, berarti kan? Wa ayyat daida, wal wajib ayyat daida tidak Ida buliyah. Bisain minha bil mubadarati bit taubah wal iqla' wan nadam qabla ayyan zilabihim qabla ayyan zilabihim al ajalu. Dan sesungguhnya seorang itu harus bersungguh-sungguh memiliki upaya besar idza bulia apabila dia harus tertimpa dengan sesuatu dari maksiat-maksiat tadi itu harus bersungguh-sungguh dengan bergegas segera bertaubat dan berlepas dan menyesali sebelum turun padanya ajal kematian wala haula wala quwata illa billah dan dia ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala artinya berlepas diri dari ini semuanya adalah minta pertolongan kepada Allah Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik, bukan atas kemampuan kita murni tidak. Enggak mungkin tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perhatikan ya, kawan. Tahdir terhadap bid'ah syirik maksiat adalah harus dibutuhkan hari demi hari sampai akhir hayat. Rasulullah SAW di akhir hidup beliau memperingatkan tentang syirik. Hah? Apa? Di akhir beliau memberikan, tentang sebab-sebab kesirikan seperti membangun tempat ibadah di atas kuburannya orang yang soleh. Ini bukan syirik tapi mengantarkan kepada syirik. Kuburan dibangun dengan syirik? Tidak. Penyebab syirik. Masjid dibangun di atas kuburan tanpa syirik? Tidak, tapi penyebab kepada kesirikan. Berdoa kepada Allah di situ muahid, mubtadi. Tapi lama kelamaan akan memanggil yang kubur. Bagaimana dengan yang langsung terjun kepada kesirikan seperti demokrasi? Gak perlu diperingatkan, gak perlu ditahdir, gak perlu dijelaskan. Kita gak boleh waspada, gak boleh takut. Wah, belajar lagi mas ke jamaah Islamiyah. Hmm. kedamat sana lagi. Kalau masih ada Damat, sekarang udah ada lagi. Berarti yang lain, cari ilmu. Bukunya dibuka, Minta taufik, minta taufik, minta i'anah kepada Allah Subhanahu wa taala membangun kuburan, membangun masjid atas kuburan ini bid'ah muhdas, bukan syirik, tapi akan mengantarkan kepada syirik. Mati-matian memperingatkan bid'ah. Mati-matian memperingatkan membangun masjid atas kuburan. Tapi, ya kan? Kesirikan dibela. Demokrasi didukung. Terus apa yang diinginkan? Ah, maka dengan demikian yang perhatikan. Itu perlu diperhatikan, perlu diwaspadai. Keutamaan tauhid tadi itu adalah benar-benar harus adanya pembuktian. Di antaranya adalah kita memperingatkan semua jenis kesyirikan. Taib. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu